Dan sudah disampaikan oleh penulis beberapa ayat yang menjelaskan tentang al-ikhlas di antaranya kita diperintah oleh Allah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan Allah juga berfirman, "Man kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan saliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan dalam ibadahnya kepada Allah dengan sesuatu apapun. Amal saleh sebagaimana yang disebutkan eh, Al-Fudail bin Iyad, "Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban." والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على sunnah satu amal soleh, satu amalan disebut amal soleh apabila dia ikhlas. Dan apabila amal itu ikhlas dan tidak sawab, maka amal tersebut tidak akan pernah diterima. Dan amal itu apabila sawab dan tidak ikhlas, maka tidak diterima sampai amal tersebut ikhlas dan sawab. Ikhlas al-khalis adalah hendaklah amal itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan as-sawab adalah amal tersebut sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar roja, dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita sekalian. Ketahuilah, Allah tidak akan pernah menerima amal-amal yang tidak ikhlas Allah tidak perlu dan tidak butuh kepada amalan kita yang tidak ikhlas. Sebagaimana dalam hadis disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu radhiyallahu taala anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu rawahu Muslim Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu barang siapa yang beramal suatu amalan yang disekutukan dengan selain diriku, maka akan aku tinggalkan dia dan sekutu-sekutunya. Saudaraku pendengar roja yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita setelah penulis menyebutkan beberapa ayat tentang ikhlas dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang ikhlas Kemudian beliau membawakan beberapa asar. Al-Muallif berkata, Ba'dul asar alil ikhlas. Sebagian asar tentang ikhlas. Qala Ya'qub, Al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Yakub berkata, orang yang ikhlas adalah orang yang menutupi kebaikan-kebaikannya sebagaimana orang yang menutupi kejelekan-kejelekannya. Bukankah orang yang punya rasa malu, dia senantiasa menutupi kejelekan-kejelekannya. Begitulah orang ikhlas, dia menutupi kebaikan-kebaikan yang dilakukannya sebagaimana dia menutupi kejelekannya. Tidak ingin kejelekan yang dia lakukan diketahui oleh orang. Demikian juga orang ikhlas tidak ingin kebaikan yang dia lakukan terlihat orang lain karena yang ingin dia dapatkan adalah semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit kalau kita berbicara tentang orang yang berbuat jelek yang memamerkan dan mempertunjukkan perbuatan jeleknya Kadang tidak sedikit yang beralasan bahwa aku tidak mau munafik. Sehingga dia melakukan kejelekan-kejelekan secara zahir. Melakukan kejelekan-kejelekan di depan orang banyak, di depan manusia. Padahal Nabi saw. Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku diampuni kecuali orang yang berbuat jelek atau berbuat dosa dengan terang-terangan. Malam hari dia berbuat dosa dan Allah bisa jadi telah menutup aibnya. Kemudian di pagi hari dia bercerita bahwa aku telah melakukan begini dan begitu. Qala Susi al-ikhlas faqdu ru'yatil ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila al-ikhlas. وما ذكر إشارة إلى تسوية العمل من العجب بالفعل فإن التفات إلى الإخلاص والنظر إليه عجب وهو من جملة الآفات والخالص ما صفى عن جميع الآفات Asusi berkata, Al-ikhlas adalah seseorang kehilangan pandangan ikhlasnya. Maka sesungguhnya orang yang melihat pada keikhlasannya ada ikhlas, maka pada hakikatnya keikhlasan tersebut masih membutuhkan keikhlasan. Dan apa yang disebut yang ia sebut adalah merupakan isyarat bahwa amal yang kita lakukan haruslah bersih dari rasa ujub terhadap amal perbuatan yang kita lakukan. Artinya orang yang melihat bahwa dia bisa melakukan ikhlas pada hakikatnya dia ujub kepada amal perbuatan itu dan amal tersebut ketika orang memiliki perasaan seperti itu membutuhkan keikhlasan. Orang yang melihat kepada ikhlas dan melihat memandang kepadanya, menoleh kepadanya merupakan keujuban, yaitu dia ujub kagum dengan amalnya sendiri dan kagum terhadap amal perbuatan dia sendiri merupakan bagian dari kejelekan, merupakan bagian dari yang negatif. Dan orang yang ikhlas adalah orang yang bersih dari semua penyakit tersebut. Qala Ayyub, takhlisun niyah, takhlisun niyati 'ala al-ummal asyaddu 'alaihim min jami'il a'mal. Sebagaimana juga disebutkan oleh Yusuf bin Asbad yang dinukil oleh Nur Rajab dalam kitabnya Jamil Ulumul Hikam takhlisun niyah 'alal 'amilin asyaddu min tulil ijtihad yaitu membersih, membersihkan niat bagi orang-orang yang beramal itu jauh lebih berat dibandingkan dengan amal perbuatan itu sendiri. Maka benar apa yang dikatakan oleh Sofyan Ats-Tsauri, "Ma'alajtu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku mengobati penyakit yang ada pada diriku yang lebih aku perhatikan dalam pengobatannya dibandingkan dengan niatku karena hal tersebut karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Saudaraku pendengar Radio Roja dimanapun anda berada semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Ketahuilah berbuat suatu amalan lebih ringan dibandingkan dengan perhatian kita terhadap ikhlas. Demikian para ulama salaf, mereka benar-benar memperhatikan keikhlasan. Ikhlas dalam sesaat kata mereka, sebagian mereka mengatakan najatul abad. Walakin, walakin al-ikhlas aziz. Ikhlas sesaat saja merupakan kesuksesan, keberuntungan yang abadi. Akan tetapi Ikhlas itu merupakan perkara yang mulia sehingga orang sulit untuk mencapainya. Orang sulit untuk menggapainya. Bahkan sebagaimana sudah kita dengarkan bersama bagaimana Muawiyah radhiyallahu taala anhu beliau pingsan ketika mendengarkan hadis yang menjelaskan tentang tiga kelompok, tiga orang yang berperan dalam Islam yang berperan dalam dakwah ini. Mereka adalah mujahid yang berjuang di jalan Allah. Melayangkan nyawanya, mengorbankan jiwanya. Namun dia diperiksa pertama kali dari masukan ke dalam neraka pertama kali. Seorang alim yang belajar ilmu dan mengajarkan. Seorang qari yang membaca Quran. Disiksa pertama kali oleh Allah. Dimasukkan ke dalam neraka dan juga seorang dermawan. Mereka yang memiliki harta mengeluarkan hartanya untuk dakwah, mengeluarkan hartanya untuk Islam ini. Namun disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali karena apa? Semuanya karena tidak ikhlas. Muawiyah menangis dan beliau pingsan mendengarkan hadis ini. Saudaraku, pendengar roja yang dimuliakan Allah, maka berlatihlah kita bersama untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Dikatakan kepada Sahal, "Ayyu syai'in ashaddu 'ala nafsi?" Qala al-ikhlas, "Id laisa laha fihi nasib." Apa yang paling berat kepada terhadap jiwa? Dia menjawab, "Ikhlas." Tidak ada bagi jiwa bagian untuknya. Artinya betapa berat seseorang ketika dia melakukan amalan mungkin ringan karena dia memiliki kemampuan untuk itu. Namun ketika dia harus melakukan ikhlas, harus membersihkan dirinya dari perkara-perkara selain ridha Allah yang telah dimisiki dan dirayu oleh syaitan tidak sedikit di awal ikhlas kemudian di akhirnya dia tenggelam dengan pujian-pujian manusia, tenggelam dengan keinginan-keinginan dunia, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana al ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki dibalas segera di dunia dari amalan-amalan yang seharusnya untuk Allah, untuk akhirat, maka kami segerakan balasan itu di dunia. Bagi siapa, bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami kehendaki kata Allah. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam yang akan dilemparkan ke dalamnya dalam keadaan terhina dan terusir. Wal billah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang timbul pertanyaan apakah kita akan meninggalkan amal perbuatan karena kita takut tidak ikhlas? Apakah kita tidak mau berbuat karena kita takut riak? misalkan? Maka ketahuilah al fubail bin Iyad beliau mengatakan tarkul amal min ajalin nasi riak, wal amal min ajalin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Fudal bin Iyad beliau mengatakan meninggalkan amal perbuatan karena manusia merupakan ria dan beramal karena manusia merupakan syirik dan ikhlas adalah Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah ketika orang itu melakukan amal dengan tidak ikhlas sejak awal dia melakukannya, maka orang tersebut bisa terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar. Karena dia sejak semula dan sejak semula senantiasa melakukan amal perbuatan karena tidak ikhlas. Sebagaimana perbuatan orang-orang munafik. Akan tetapi ketika dia melakukan satu amalan dan awalnya dia ikhlas kemudian di akhir di tengah dia melakukan perkara-perkara yang dibisik oleh syaitan sehingga terjerumus ke dalam godaannya dan dia merasa tersanjung dan terpuji maka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin orang tersebut ada dua keadaan apabila orang tersebut melawan bujukan dan godaan syaitan maka insya Allah amalnya selamat di hadapan Allah. Dengan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan hindarkan dari godaan setan, jauhkan rasa tidak ikhlas. Namun apabila dia tidak melawannya, maka amalnya bisa rusak. Dan ini juga beliau menyebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mufid min kitab tauhid ada dua keadaan pula. Apabila amal yang dilakukan itu merupakan amal yang bersambung seperti sholat. Kalau dia tidak melawannya, maka rusaklah rokaat pertama yang ikhlas. Karena rokaat kedua dia yang tidak ikhlas. Namun apabila amal itu tidak bersambung seperti sedekah, sekarang dia infakkan hartanya 500 ribu misalkan, ikhlas, kemudian besoknya dia keluarkan satu juta tidak ikhlas, maka yang lima ratus ribunya ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan yang satu juta yang tidak ikhlas, maka itu akan ditolak. Dan orang yang tidak ikhlas, yang dia memang awal dari awal, atau di tengah dia tidak ikhlas dan tidak dilawan, tidak hanya sekedar amalnya ditolak oleh Allah, akan tetapi dia mendapatkan dosa dan ria ini merupakan dosa besar. Dan ria merupakan syirik kecil sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, asyirkal asghar." Qalu wa ma syirkul asghar? Ya Rasulullah, qala ar-riya. Yaqulu Allah Ta'ala yaum al-qiyamah, "Idza jazan nasa bi a'malihim, idhabu ila alladhina kuntum taraun kuntum taraun fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza rawahu Ahmad fil Musnad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau menjawab oleh Arya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman nanti dari kiamat ketika dia sudah membalas orang-orang dengan amal perbuatannya. Kemudian Allah berfirman, "Pergilah pada orang-orang yang kamu dulu ingin dilihat, yang kamu dulu ingin dipuji, yang kamu dulu ingin dibalas di dunia oleh mereka." Maka perhatikan apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Ikhwatal iman, pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, maka ketahuilah betapa berat yang namanya ikhlas. Sungguh penulis membuka kitabnya dengan ikhlas ini agar lembar demi lembar yang kita baca, langkah demi langkah yang kita lakukan dari amal-amal kita, semuanya kita senantiasa untuk hati-hati. Karena syaitan dia memiliki tidak satu langkah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan khutwat itu jama dari khutwah mengapa tidak menggunakan khutwah satu, satu langkah karena syaitan iblis mereka benar-benar memiliki tipu daya yang muslihat memiliki tipu daya yang hebat. Sehingga orang pertama kali langkah yang dilakukan oleh syaitan kepadanya merupakan amal-amal yang baik yang pada langkah-langkah berikutnya terjerumus kepada murka Allah wal billah. Pendengar Raja yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian penulis melanjutkan bahasannya dengan mengatakan fadlun niyah, keutamaan niat. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala afdalul a'mali ada'u maftaradallahu ta'ala wal wara'u amma harramallah wa sidqun niyyati fima 'indallahi ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwa seutama-utamanya amal adalah melakukan perkara-perkara yang diwajibkan Allah dan wara menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah serta sidkun niyah benarnya niat sebagaimana yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang dikatakan Umar sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang paling utama amal seseorang adalah apa yang diperintahkan Allah yang menjadi kewajiban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Wa la yazal abdi yataqarrabu bin nawafil hatta فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه Tidaklah seorang hamba atau tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Artinya Umar beliau mengatakan afdalul a'mal ada uma maftaradallahu taala. Seutama-utamanya amal adalah apa yang diwajibkan Allah. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Persis apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala bahwa perkara yang paling dicintai dan disukai Allah dari seorang hamba ketika dia mendekatkan diri kepadanya adalah kewajiban, adalah perkara-perkara yang diwajibkan Allah kepadanya. Dan yang paling wajib adalah tauhid. Seseorang harus bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa pertama kali adalah tauhid kalau dia masih bergelimang dengan kesyirikan, maka kewajiban pertama yang harus dia lakukan adalah bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau dia masih melakukan hal tersebut, menyekutukan Allah dengan apapun, maka amal perbuatan yang dia lakukan tidak akan pernah ada hasilnya tidak akan pernah ada gunanya. Uang yang melimpah yang dia keluarkan di jalan Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah. Salat yang dilakukan pun tidak akan pernah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Apabila engkau menyekutukan Allah, maka benar-benar akan musnah, tidak akan ada hasilnya, akan sia-sia amal perbuatan kalian. Kaum muslimin, pendengar roja, dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita sekalian. Ketahuilah, amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib. Maka perhatikan yang wajib kalau kita urut dengan rukun iman yang enam, dengan rukun Islam yang lima, itu merupakan urutan pertama menunjukkan tentang tauhid, iman kepada Allah, tentang tauhid, syahadat, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kalau kita masih bergelimang dengan perbuatan-perbuatan syirik seperti mendatangi kuburan bukan dalam rangka menziarahi akan tetapi dia minta kepada ahli kubur maka ketahuilah itu merupakan perbuatan syirik dan ini merupakan syirik besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah kalau pelakunya mati dalam keadaan melakukan kesyirikan itu kemudian kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sidkun niyah benarnya niat fima indallahi ta'ala terhadap apa yang ada di sisi Allah. Orang beriman kalau dia memiliki niat yang baik, memiliki niat untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna. Apabila dia melakukannya akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Dan sampai tidak terhitung sebagaimana hadis Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala qol sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah innallaha katabal hasanat wassayiati thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat amal-amal kebaikan dan kejelekan. Kemudian dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa yang berkeinginan sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, niat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia berniat untuk melakukan kebaikan, lalu dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai sepuluh kebaikan sampai dilipat gandakan menjadi tujuh ratus kebaikan. Bahkan dilipat gandakan sampai tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia berkeinginan berniat untuk melakukan kejelekan maka kemudian dia tidak mengerjakannya maka Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna dan apabila dia berniat untuk melakukan kejelekan kemudian melakukannya maka Allah mencatatnya sebagai kejelekan yang satu artinya hanya satu kejelekan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala muttafaqun alaih ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, tidak pantas bagi kita untuk durhaka kepada Allah. Tidak pantas bagi kita untuk tidak perhatian kepada perintah-perintah Allah. Dan kalau kita mengelak dan menghindar dari perintah-perintah Allah, maka ingatlah, "Waman man a'rada an fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang-orang yang menghindar, berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ikhwatal iman, saudaraku pendengar roja dimanapun anda berada, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga diri kita, niatan kita, menjaga hati kita, yang senantiasa digoda digoda oleh syaitan kecuali orang-orang yang ikhlas. Muallif melanjutkan wa qala ba'du salaf rubba amalin saghirin tu'adzibuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amal perbuatan yang kecil, remeh, tidak dianggap oleh manusia, tapi bisa menjadi besar dan agung karena niat. Dan berapa banyak perbuatan yang besar namun tidak ada nilainya di hadapan Allah karena niat. Dan ini merupakan perkataan Abdullah Ibnu Mubarak yang dinukil oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Saudaraku, kaum muslimin dimanapun Anda berada, jangan remehkan perbuatan kecil Jangan remehkan perbuatan-perbuatan baik yang kecil. Sebagaimana jangan meremehkan perbuatan dosa yang kecil. Sebagaimana disebut oleh penyair, Khalid dhunuba sagiraha wa kabiraha fahwat tuqa. Wasna kamashi fauqal al-ardi fawqa ardi syauki yahdar ma yara. La tahkiranna sagiratan innal jibala minal haso. Tinggalkan dosa-dosa besar, kecil dan besar, itulah takwa. Berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, perhatian dia terhadap duri itu. Tinggalkan perbuatan dosa kecil, karena gunung yang besar itu merupakan kumpulan dari batu-batu yang kecil. Bukankah demikian? Jangan remehkan perbuatan kecil, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itakun nar, walau bisik bisik tamroh." Takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma. Menunjukkan bahwa di dalam Islam yang dinilai adalah niatnya. Sehingga Abdullah bin Barak mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'adzimu an-niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Berapa banyak amal perbuatan yang kecil, remeh tidak dianggap di depan manusia menjadi besar karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar tidak dianggap oleh Allah, disanjung dipuja oleh manusia, tidak dinilai oleh Allah karena niatnya. Memang benar apa yang dikatakan oleh mereka salafun salih bahwa takhlisun niyah mengikhlaskan niat adalah amilin bagi para pelaku amal-amal perbuatan sungguh asyaddu min tulil ijtihad sangat berat dibandingkan dengan amal perbuatan itu sendiri dan berkata Yahya bin Abi Katsir ta'allamun niyah fa innaha ablagh minal amal pelajarlah niat karena niat itu lebih berat dibandingkan amal perbuatan. Wasahha an Ibn Umar annahu sami'a rajulan inda ihramihi yaqul Allahumma inni Uridul al-hajj wal umra faqala lahu atu'limu nasa awalaysa Allahu ya'lamu ma fi nafsik wa dhalika li anna an-niyyah hiya qasdul qalbi wa la yajibu at-talaffuz biha fi shay'in min al-ibadat wa innama yusra'u fil hajj wal umrah an yaqula labbaik Allahumma bi bihajja aw bi umrah aw bi umratin wa hajja in kana qarinan wa huwa alladhi yusamma bil ihlal. Sebagaimana juga riwayat yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mendengar seorang yang mengucapkan dalam ihramnya, "Ya Allah, aku hendak haji dan umrah." Lalu Umar Ibnu Umar mengatakan kepadanya, apa kamu ingin mengabarkan kepada manusia? Atau Allah tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu? Kenapa demikian? Yang demikian itu karena niat adalah qasdul qalbi, yaitu keinginan hati, tujuan hati dan tidak dilafatkan sesuatu apa sesuatu pun di dalam ibadah. Dan sesungguhnya yang disyariatkan dalam haji dan umrah adalah labbaik Allahumma bihajjatin au bi umrah au bi umratin au bi hajjah apabila itu haji korin. Dan inilah yang disebut dengan al-ihlal. Ikhwatal iman. Sebagian orang melafatkan niat dengan mengkiaskan kepada haji. Maka ketahuilah niat merupakan ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ketahuilah al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syur'a. Hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali yang disyariatkan. Al-aslu atau zimmah. Seseorang itu asalnya lepas dari tanggung jawab, lepas dari tanggungan kecuali sudah ada tanggungan. Kalau dikiaskan melafatkan niat kepada haji, maka ketahuilah kias itu maknanya adalah membandingkan, mengukur. Secara mustalah, kias itu adalah mengambil hukum dari suatu perkara yang disebut dengan fara dari asal yang di situ ada ilah yang sama sehingga hukumnya sama. Maka orang yang mengkiaskan niat dengan haji, dia tidak memahami tentang kias bisa dibuka dalam kitab-kitab usul tentang kias bahwa kias memiliki empat rukun yang pertama adalah al-aslu yang kedua al-fara yang ketiga al-illah yang ketiga yang keempat adalah al-hukum seperti beras misalkan bukankah beras ini tidak ada hukumnya apakah dia riba di dalam hadis yang menjelaskan tentang riba ماس dengan adhab bil dhahab wal fiddah bil fiddah tamar bil tamar wal bil milah bil dan seterusnya enam tidak masuk di dalamnya beras maka para ulama mereka menggunakan kias ya. dikiaskan kepada gandum gandum sebagai asal dan beras arus sebagai faraknya Bagaimana bisa diambil hukum dari beras ini seperti asalnya, yaitu gandum? Tidak boleh di situ adanya riba. Dan harus ada ilah yang sama. Apa ilahnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ilahnya al-qut, makanan pokok. Ada yang mengatakan al dikhar yaitu karena disimpan lama, bertahan lama. Ada yang mengatakan al-kil, yaitu ditakar. Maka dengan ilah yang sama, kemudian diambil hukum yang sama yaitu haramnya riba terhadap beras artinya tidak boleh beras yang baik ditukar dengan yang jelek satu kilo dengan dua kilo kecuali harus sama atau dijual yang jelek kemudian dibelikan yang baik ini baru kias namun yang tadi ketika seseorang melafatkan wudhu dengan mengucapkan nawaitul wudhu alirafil hadasil asghari fardan lillahi ta'ala usalli farda zuhri arba rakaatin ditalaffuz biniyah melafatkan dengan niat maka ketahuilah tidak ada satupun dalil yang sahih maupun yang dhaif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengkiaskan talafut dunia dengan haji maka ini kias batil kias fasid dan ibadah ada tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Tidak boleh dalam ibadah kecuali harus dengan dalil. Yang insya Allah kita akan masuk kepada bab berikutnya yaitu mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti dalil. Sungguh apa yang dilakukan oleh muallif ini memberikan isyarat kepada kita agar kita dalam membersihkan diri itu tidak hanya sekedar seruan-seruan tazkiyatun nufus, hanya sekedar membersihkan diri, membersihkan diri, namun pada hakikatnya kita masih terkotori dengan penyakit-penyakit yang bersumber dari dua penyakit besar yaitu asyubhah dan asyahwah. Subhat dan syahwat. Di mana subhat ini akan melahirkan keraguan-raguan, dan akan membawa dampak meninggalkan kebenaran, meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah. Adapun syahwah akan melahirkan dosa-dosa yang bisa melemahkan pelakunya. Al-Muallif berkata, mutaba'atus sunnah. والشرط الثاني لقبول الأعمال أن يكون العمل مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد Syarat yang kedua agar amal perbuatan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah syarat pertama yaitu ikhlas adalah hendaklah amal itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang melakukan suatu perkara yang tidak ada perintah dari kami maka akan tertolak dalam Muslim mengatakan barang siapa melakukan amalan tidak ada di atasnya perintah kami maka akan ditolak. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis niyah yaitu innamal amalu a'malu bin niyat adalah nisful ilm. Mengapa demikian? Karena sep, dikatakan separuh ilmu. Kenapa demikian? Karena separuhnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami, maka akan tertolak. Dan Imam Ahmad mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis niyah sulusul ilm. Hadis niyah merupakan sepertiga dari ilmu. Pas dengan yang disebut oleh Imam Ahmad bahwa Islam itu berkisar pada tiga hadis. Yang pertama adalah hadis niyah Hadis Umar innamal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ila akhir hadis. Kemudian yang kedua adalah hadis Aisyah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan yang ketiga adalah hadis An-Nu'man bin Bashir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wal harama bayyin wa ma bainahuma wa bainahuma umur mustabihat." la ya'lamuhunna katsirun minan nas ila akhir hadis. Ini menunjukkan bahwa amalan seseorang meskipun dia ikhlas kalau dia tidak sesuai dengan sunnah tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka tidak akan pernah diterima oleh Allah ini merupakan nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun Barang siapa yang melakukan amal perbuatan tidak ada contoh dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka akan tertolak. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala beliau berkata, "Engkau sederhana dalam beramal itu jauh lebih baik Beramal sederhana di atas sunnah jauh lebih baik daripada engkau bersungguh-sungguh di atas bid'ah. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan lebih dari pahala, namun mereka tidak mengindahkan sunnah-sunnah Nabi. Sebagaimana ada orang datang kepada Imam Malik, ya Imam Malik saya mau haji, dari mana saya harus ihram? Maka beliau katakan ihramlah engkau dari mikot yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, saya mau ihram dari kuburan Nabi. dengan anggapan kuburan beliau lebih jauh dari tempat mikot yang harus dilakukan. Dengan tujuan dan harapan agar pahalanya lebih banyak. Maka Imam Malik mengatakan, jangan engkau nanti tertimpa oleh fitnah. Apa itu fitnah? Kemudian beliau membacakan ayat Allah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ au yusibahum alim. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Tertimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang sangat pedih, yang sangat besar. Jangankan kita, saudaraku kaum muslimin, dimanapun anda berada, tidakkah kita ingat bagaimana kisah perang Uhud? Apa yang terjadi di antara kalangan sahabat? Ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka jangan turun dari gunung Uhud apapun yang terjadi namun ketika mereka melihat harta rampasan perang tergoda dan tergiur lupa dengan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam lalu mereka berbondong-bondong untuk mengambil harta rampasan perang tersebut apa yang terjadi? Ketika perintah Nabi tidak diindahkan, banyak di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum mereka yang terbunuh. Lantas bagaimana dengan kita? Ketika disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, oh tidak. Aku memiliki pandangan yang lain. Oh tidak, pandanganku begini dan begini. Maka ketahuilah saudaraku, tidak pantas seorang beriman ketika nabinya memutuskan satu perkara, kemudian dia mengambil yang lain. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khira min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang beriman laki atau perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, kemudian dia memilih yang lain. Disebutkan dalam tafsir Ibnu ketika dari Ibnu Abbas ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang kepada Zainab untuk melamar Zainab radhiyallahu taala anha untuk Zaid bin Harithah. Lalu menolaklah Zainab dan turunlah ayat ini. Dan juga disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada salah seorang Ansar, kemudian mengatakan nikahkan putrimu. Lalu di antara mereka menyambut dengan gembira, disangka Nabi akan menikahinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untukku tapi untuk Julai ada seorang sahabat Julai kemudian orang tuanya memikir berpikir dan berpikir kemudian si putri datang bagaimana engkau bisa menolak perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka si putri tersebut mengikuti perintah Nabi dan turunlah ayat ini maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim tidaklah pantas bagi seorang beriman laki maupun perempuan apabila dia Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara kemudian memilih yang lainnya وقال المؤلف فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام فكما أن حديث الأعمال بالنيات mizanun lil a'mal fi batiniha fahuwa mizanun lil a'mal fi zahiriha. Hadis ini yaitu hadis Aisyah yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun merupakan hadis ya hadis yang agung termasuk dari pokok-pokok Islam. Sebagaimana juga hadis al-amal bin niat. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha. Aimratin kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini merupakan hadis atau timbangan amal yang zahir. Adapun hadis Aisyah merupakan timbang amal, timbangan amal ya zahir batin adapun hadis Aisyah adalah timbangan amal zahir. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawab. فكذلك كل عمل لا يكون عليه wa rasuluhu la لا يكون عليه أمر wa rasuluhu, فهو raddun ala amilihi. Sebagaimana setiap amal, setiap amal perbuatan, ibadah yang tidak dikendaki, tidak niat diniatkan untuk mendapatkan wajah Allah, maka tidaklah bagi pelakunya mendapatkan pahala. Sebagaimana juga setiap amal yang tidak dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan tertolak, akan dikembalikan kepada pelakunya sebagaimana Nabi bersabda laisa alaihi amruna yaitu yang tidak ada perintah dari kami isyaratan ila anna a'malal amilin kullaha yanbaghi an takuna tahta ahkami syariah fatakunu ahkamu syariati hakimatan alaiha bi amriha wa ini merupakan isyarat bahwa semua amal-amal perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan hendaklah berada di bawah hukum-hukum syariat. Dan hendaklah hukum-hukum syariat menjadi hukum bagi amal-amal tersebut dengan perintah dan larangannya. فَمَنْ كَانَ amaluhu جَارِيًا تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيَعَةِ مُوَافِقًا لَهَا فَهُوَ مَقْبُولٌ وَمَنْ kharijan خَارِجًا عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ mardudun. Barang siapa yang amal perbuatannya sesuai dengan hukum-hukum syariah maka amalan tersebut akan diterima. Dan apabila tidak sesuai keluar dari hal tersebut, maka amal itu tidak akan diterima alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Islam ini sudah sempurna. Semua sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamamu. Telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka Islam sudah sempurna. Ketika seorang bisa ikhlas, tergoda dia, amalannya tidak sesuai dengan sunnah. Ketika orang amalannya sesuai dengan sunnah, iblis dan syaitan bersama bala tentaranya menggodanya dengan keikhlasan maka Islam sudah sempurna. Semua sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Taraktukum 'ala al-mahajjatil bayda, lailuha ka nahariha, la yazighu 'anha illa halik." Rawahu Ahmad. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang hingga malam bagaikan siangnya, tidaklah menyimpang kecuali dia akan binasa. Maka ketahuilah Saudaraku pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita Dari keikhlasan Menjaga kita agar amal kita sesuai dengan sunnah Menjaga kita agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa ikhlas Dan bisa sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa al-muallif أوجب الله عز وجل علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita agar kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7 apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah dan apa yang dilarang terhadap kalian maka hendaklah tinggalkanlah falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya ditimpa oleh fitnah dan ditimpa oleh adab yang pedih tidak cukup saudaraku di dalam kita beramal beribadah kepada Allah dengan ikhlas harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tidak, maka kita terjerumus dengan istilah istilah kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bid'ah. Di mana sekarang bid'ah merajalela di mana saja dalam bentuk akidah, dalam bentuk ibadah. Bid'ahnya Ahmadiyah yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Bid'ahnya khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Bid'ahnya murjiah yang mengatakan iman cukup dengan hati dan lisan, tidak perlu dengan perbuatan. Itu merupakan bid'ah yang berkenaan dengan i'tiqad, yang berhubungan dengan akidah dan juga bid'ah-bid'ah yang berkenaan dengan ibadah. Bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat mungkin dilakukan di masa Nabi dan Nabi tidak pernah menjalankannya. Itulah bid'ah. Ada pembid'ah dalam istilah adalah hal yang baru. Dan dalam hal dunia, maka gak ada masalah. Seperti adanya tele, adanya pesawat, adanya telepon, adanya komputer dan sebagainya. Ini merupakan bid'ah secara bahasa. Dan bagi orang yang menjalankannya, kebetulan dia muslim dan ingin mendapatkan pahala, dengan perbuatannya itu maka Allah akan mencatat sebagai pahala karena memberikan manfaat kepada kepentingan kebaikan-kebaikan yang lain. Adapun bid'ah secara istilah yaitu perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama dan sangat mungkin Nabi menjalankan tapi beliau tidak melakukannya. Itulah bid'ah. Disebutkan oleh Syekh Salim bin Ain Al-Hilali dalam kitabnya Al-Bid'ah wa asar wa Asyi fil Ummah bahwa bid'ah adalah secara bahasa asyai al-mukhtara ala gharis misalin sabit yaitu sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contohnya sebagaimana Allah berfirman ma kuntu bid'an minar rusul akulah aku bukanlah rasul yang baru artinya sudah ada rasul-rasul sebelumnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar Red Roja dimanapun Anda berada, janganlah berpaling dari mutabah mengandalkan keikhlasan. Pada hakikatnya orang yang tidak mau mutabah, dia tidak ikhlas. Mengapa demikian? Yang namanya ikhlas adalah mengesahkan Allah. Yang namanya ikhlas adalah tauhid. Sementara orang yang sengaja membiarkan dirinya ter kubang dalam bid'ah, maka dia membiarkan dirinya membuat syariat. Karena bid'ah adalah merupakan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah orang yang membuat syariat merupakan kesalahan dalam tauhid rububiyah? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka para ulama mensejajarkan orang-orang yang sengaja dan terus menerus melakukan kebid'ahan, dia membuat syariat baru dan ini dia khawatirkan terjerumus ke dalam syirik besar yaitu tauhid ar-rububiyah. Ikhwatal iman, pendengar roja dimanapun anda berada, semoga Allah merahmati kita sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khira min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina maka tidaklah pantas bagi seorang beriman laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara kemudian dia milih yang lain dari perkaranya dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah sesat sebenar-benarnya sesat Al-Ahzab ayat 36 wa ja'alallahu azza wa jal ittiba'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alamatan ala mahabbatihi faqala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah dan Allah subhanahu azza wa jal menjadikan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda alamat akan kecintaannya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat, surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kalian. Wa yafir lakum dan mengampuni kalian. Di sini ada siwa amr. Fattabi'uni. Kemudian, jawabul amr yuhbibkumullah. Kalau engkau mencintai aku, maka Allah akan mendatangkan kecintaannya. Dan Allah akan memberikan ampunannya kepada kita sekalian. Ibnu Katsir berkata, wahai saudaraku, pendengar roja dimanapun anda berada, hadhil ayatil hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadhib fi da'wahu fi nafsil amri hatta yattabi'a syar'al al-muhammadi al Ibnu Katsir mengatakan ayat yang mulia ini merupakan hakim, merupakan penjelas, merupakan pemutus bagi orang-orang yang mengada-ada atau menyeru dia mencintai Allah. Sementara dalam mencintai Allah, dia tidak sesuai dengan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mengatakan demikian ini disebut oleh Mukasir Asy-Syafi'i fa innahu kadzib bahwa dia berdusta terhadap seruannya. Kalau dia mengatakan bahwa aku mencintai Allah, tapi dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Allah. Sudah sampai kepada kita tiga orang yang datang kepada kepada keluarga Nabi yang satu mengatakan bahwa saya bisa puasa terus tanpa berbuka. Yang satu mengatakan aku bisa melakukan bangun malam terus tanpa tidur. Dan yang lainnya mengatakan aku bisa tidak menikahi wanita. Namun Nabi menjawab, aku juga bangun malam, juga tidur. Aku juga puasa, juga berbuka. Aku juga menikahi beberapa wanita. Dan beliau mengatakan, Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Saudara pendengar roja dimanapun anda berada, penting bagi kita tidak hanya ikhlas agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jal hendaklah amal tersebut dibangun di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita solat agar solat kita bisa membersihkan jiwa kita, maka solatlah sebagaimana solat Nabi. Pelajarilah bagaimana sifat solat Nabi, sebagaimana haji Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kamar aitunun salli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi bersabda, "Khudu anni manasikakum." Hajilah ambillah manasik haji dariku oleh kalian. Maka cukup bagi kita contoh dan teladan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada pri pribadi Nabi itu contoh yang baik. Contoh yang baik dalam kehidupan beribadah beliau, contoh yang baik dalam kehidupan berkeluarga beliau, contoh yang baik dalam bermasyarakat, contoh yang baik dalam segala hal yang semuanya tidak ditinggalkan oleh Nabi kecuali telah diajarkan kepada kita. Taraktukum 'alal 'alal mahajjatil bayda la ilaha lailuha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang, malam bagaikan siangnya, semua sudah jelaskan. Sudah sempurna agama ini. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Tinggal kita jujur menjadikan beliau sebagai teladan kita atau tidak. Maka kalau kita mencintai Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Idda'a nasun mahabbat Allah Azza wa Jal, fabtalahum al ayah. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Al-Hasan al-Basri beliau mengatakan, Orang-orang menyeru bahwa dia mencintai Allah Azza wa Jal. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan ayat ini. Yaitu dengan ayat, Qul in kuntum Allah. Apabila kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. kama awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamasuk bisunnatihi وسنة خلفائه الراشدين فقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أحمد dan yang lainnya Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar berpegang teguh kepada sunnahnya, dan bergantung kepada sunnah khulafar rasyidin yang mendapat petunjuk sebagaimana beliau bersabda sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak dan beliau memberikan jalan keluar wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku peganglah erat-erat dengan gigi geraham kalian dan hati-hati kalian dengan perkara yang baru karena setiap bid'ah merupakan kesesatan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku pendengar, Radio Raja dimanapun Anda berada. Ingatlah, dua syarat diterimanya amal ini merupakan perkara penting. Sungguh tepat. Penulis membuka dengan dua perkara ini. Al-ikhlas, agar kita berhati-hati dalam langkah kita dalam beramal. Al-mutaba'ah, sesuai dengan sunnah Nabi karena banyak orang-orang yang menyerukan tentang tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, namun tidak mau berbicara tentang sunnah, membersihkan jiwa, tidak mau berbicara tentang tauhid. Padahal tauhid dan sunnah merupakan pembersih jiwa ini. Tauhid dan sunnah adalah awal bagi kita agar kita jiwa kita bersih, bersihkan dulu dari noda-noda kesyirikan. Kalau kita masih bergelimang dengan kesyirikan, jangan diharapkan kita bisa mulia. Kalau kita masih bergelimang dengan kesyirikan, jangan diharapkan jiwa kita bisa bersih. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang hadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang lurus, dengan hati yang bersih, bersih dari noda kesyirikan, hati yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan berkata Az-Zuhri al-i'tisamu bis sunnah najatun anna sunnataka ma qala Malik mathalu safinati Nuh man roki'baha naja wa man takhallafa anha halak Azuri mengatakan berpegang teguh kepada sunnah merupakan keberuntungan. Berpegang teguh kepada sunnah berupa merupakan kesuksesan. Merupakan kemenangan. Karena sunnah sebagaimana Malik, Malik berkata rahimahullahu ta'ala. Seperti perahunya Nuh. Barang siapa yang menaikinya dia akan selamat dan barang siapa yang tidak mau naik maka dia akan binasa. Berkata Sufyan tsauri "La yuqbalu qaulun illa bi amal, wa la yastaqimu qaulun wa amal illa bi niyatin, wa la yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bi mutaba'atis sunnah." Perkataan tidak akan diterima kecuali dengan perbuatan. Dan tidak akan bisa lurus dan tegak perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat. Demikian juga tidak akan tegak, tidak akan bisa lurus, tidak akan bisa benar sebuah perkataan dan amalan serta niat kecuali dia harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibn Syaudzab qala إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب sunnah يحمله عليها Termasuk di antara nikmat-nikmat Allah kepada para pemuda adalah Allah apabila dia melakukan sesuatu Allah memberikan taufik dia bisa bersahabat dengan orang-orang yang menegakkan sunnah. Maka perhatikan ikhwatal iman, pendengar dari roja dimanapun Anda berada, berbicara tentang mutaba'atu sunnah akan memakan waktu yang sangat banyak. Cukuplah bagi kita bahwa Islam ini sudah sempurna. Tidak cukup bagi kita untuk ikhlas saja, tapi akan tapi harus sesuai dengan sunnah. Tidak cukup bagi kita sesuai dengan sunnah, tapi harus dengan ikhlas. Orang yang ikhlas digoda oleh Allah, bagaimana dia amalnya sesuaikan dengan sunnah atau tidak. Orang yang sesuai dengan sunnah digoda oleh Allah. bisa kerja ikhlas untuk Allah semata-mata? Maka orang yang selamat kata uh, Fudail atau kata Fudail bin Iyad adalah orang yang diselamatkan dari ria dan dia bisa sesuai dengan sunnah. Barangkali kajian kita sampai di sini. Kalau ada pertanyaan maka atau diskusi kami persilahkan. Tafadhol. Taib ikhwatal Islam azan ya Allah demikian sesi materi dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus buah karya Syekh Ahmad Farid disampaikan oleh Ustadz Mahfud Hafizullah dan kita memasuki sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya. Kita angkat uh, pertanyaan yang pertama Ustaz dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Uh, dari Mia Pamulang Ustaz. Iya, ya, silakan. Waalaikumsalam eh, warahmatullahi Ustadz yang mau saya tanyakan, hmm. bagaimana kita e, mengetahui orang itu ikhlas apa tidak? Ya. Sebab kadang di depan kita ikhlas, belum tentu di belakang kita ikhlas. Hmm. Terima kasih. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama, kita tidak dituntut untuk mengetahui orang itu ikhlas atau tidak, ya. karena ikhlas dan tidak adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hmm, iya. Dan kita menghukumi orang dengan nahkum bizzahir, zahir, hukum dengan zahir. Kalau dia sudah berbuat kebaikan, maka kita perlakukan dengan baik. Yeah. Ya. Apa dia dia tidak ikhlas atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mm -hmm. Namun aku, apabila nampak dia berpura-pura dan itu bisa membahayakan bagi orang lain, maka boleh bagi kita untuk mensikapinya artinya untuk berhati-hati terhadap orang tersebut yeah. karena mhm. ada sesuatu di balik apa yang dia lakukan. Hmm. Allah alam. Nah. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana, Pak? dari Bantar Gebang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak mau nanya ini Ustaz, hmm. uh, dalam surat Al-Isra ayat 36 yang iya. artinya hmm. dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Yeah. Itu maknanya gimana Ustaz? Yeah. Yang anak pahami itu tidak boleh mengerjakan suatu amalan yang belum tahu dalilnya itu Ustaz. Yeah. Iya. Tolong yeah. maknanya dijelaskan Ustaz. Yeah. Iya. Terima khair. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah engkau berbicara, berpendapat atau melakukan sesuatu yang tanpa ilmu karena hati, pendengaran dan penglihatan semuanya akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bahwa ilmu itu sebelum mengucapkan dan sebelum berbuat. Maka seseorang yang sholat misalkan, dia memiliki kewajiban untuk mengetahui ilmu tentang sholat. Tidak boleh dia sholat kecuali tahu, tahu ilmunya. Maka dia harus wajib mengetahui ilmunya. Dan ini ayat ini juga banyak bisa diterapkan kepada perkara yang lain. Artinya kalau kita menghadapi sesuatu belum tahu bagaimana jelasnya perkara itu, maka tidak boleh kita berpendapat atau kita berbicara. Ya, uh, Nabi bersabda, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Allahu alam. Baik. Kita angkat masih dari dan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Pak? Dari Pak Joni di Bekasi. Pak Joni silakan. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita sholat iya. masuk dalam masjid di iya. waktu pagi untuk sholat duha. Iya. Kita lebih baik sholat duha langsung atau sholat tahiyatul masjid. Iya. Terus yang iya. kedua tadi art, artinya kita diam saja artinya diam saja kalau tidak tahu maksudnya apa Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pembahasan iya, fikih. Iya, iya. <laughs> Nah, mungkin ada sedikit. Iya, ya, enggak Uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atain qabla an yajlis." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyarka. Hendaklah dia itu ruku Nah, iya. dua rakaat sebelum dia duduk. Maksudnya ruku di sini bukan hanya ruku saja tapi dua solat dua rakaat. Lam di sini disebut lamul amr sehingga para ulama khilaf berbeda pendapat di sini. Artinya apa? Ada yang mengatakan dengan lamul amr yufidul wujub memberi faidah wajib sehingga mengatakan sebagian bahwa solat tahiyatul itu hukumnya wajib karena ada lamul amr di sini dan tidak ada korina yang lain. Kemudian Sebagian yang lain mengatakan tidak wajib karena apa? Ketika seorang uh, badui baru uh, baru masuk Islam, dia bertanya tentang sholat yang wajib dia lakukan, Nabi menjawab hanya sholat lima waktu. Ya, sehingga di sini ada khilaf dalam masalah ini. Namun ya terlepas dari itu, sebagaimana disebutkan oleh pemilik kitab Al-Wajiz fi fikih kitabil aziz beliau mengatakan maka hendaklah kita sholat tahiyatul masjid dulu sebelum yang lainnya karena juga banyak eh, hadis-hadis yang menjelaskan ketika sholat Jumat disuruh sholat tahiyatul masjid dahulu ya. Hmm. Bahkan uh, sholat masjid disebut dalam dalam Zadul Ma'ad ya, di, dianjurkan untuk melakukan terlebih dahulu sebelum kita datang ke masjid kemudian ada orang di mengucapkan salam, maka kita sholat dulu. Jangan mengucapkan salam pada orang. Sebagaimana ada orang yang datang kepada Nabi, ya kemudian dia sholat dulu, baru setelah sholat mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi menjawab salam itu dan tidak me, me apa namanya e, melarang atau mengingkari sholatnya gitu. Adapun yang tanpa ilmu tadi harus diam. Kalau kita e, tidak bisa berbicara yang baik, maka kita diam ya karena apa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir qabla an orang yang ingin bicara hendaklah berpikir dulu apabila ada yang baik dalam pembicaraan maka silakan berbicara. Tapi kalau tidak hendaklah dia itu diam karena e, bisa menyebabkan kepada perkara yang diharamkan Allah wallahu alam. Nah, masih di line telepon kita angkat kembali saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan dari mana, Pak? Dari Abu Nur Jati Bening. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Uh, anak pernah nulis sesuatu di uh, tulisan itu yeah. Iya mungkin karena memang uh, eh, ilmu anak yang kurang jadi anak tulis hmm. uh, ada hadis nyatir hadis dari Rasul hmm. yang berhentilah makan sebelum kau kenyang atau makanlah kalau sebelum kau lapar itu. Nah, terus ada yang menyangga bilang kalau itu bukan hadis Rasul. Iya. Nah, iya. saya ingin, ingin dengar jawabannya saat Itu aja Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, eh, sampai sekarang pun saya juga sama ya hmm. belum mendapatkan ya Allah wa sawab mudah-mudahan nanti kita lihat nah. ya Ah, masalah haji. Nah, Allah nah, Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari Ma, mana? Ini dari Cikarang, Aki Iwan. Iya, silakan Pak Iwan. Anak dulu pernah di bayat di hmm. seluruh syahadat lagi. Iya iya iya. Padahal itu gak ada dalilnya iya. kata ustadz ustadz salaf itu. Ah, ah, iya. Setelah anak ngaji di salaf, oh bawa bawa itu bid'ah itu ya iya. syahadat lagi itu. Iya, iya, Padahal anak itu udah Islam dari iya. sejak kecil. Iya. Dia berdalil al-hajj ayat 78 itu mm -hmm. ustadz Hmm. Nah kalau bisa jawabannya ntar apa akhir akhir apa pembahasan ini soalnya anak ini di wartel Pak Ustad. <laughs> Iya, iya iya iya. Gak punya itu gak punya apa gak punya hmm. telepon iya, maaf. Iya iya iya. Iya, iya. ya syukuran ya hmm. tolong penjelasannya itu yang apa hmm. sih tentang bayat itu soalnya anak disuruh kan di bayatnya di Bandung anak disuruh apa pengajian pengajian khusus pengajian khusus yang setelah apa yang hmm. udah berbaiat syahadat itu. Iya, ya, cukup iya, ya. Iya. Ya, ya udah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, iya, bagaimana ya, nih? Iya, pertama ketahuilah ya, ya Islam mengatakan dalam majmu fatwanya. Eh, mohon maaf yang bertanya hmm. sudah nyampe ke rumah <laughs> nggak nggak denger nih iya, iya. apa kita pending dulu saja masalah boleh. ini iya, eh, iya. Uh, kasihan ya bagi tadi iya. yang bertanya Baik, kita angkat yang di belakang Pak Iwan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah silakan dari mana <clears throat> dari Ibu Yanti di Bekasi. Silakan. Ke inti pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Ini uh, sejak ya, anak masih Nasoro ya, anak kan udah uh, sudah gemar memberikan sesuatu dan anak suka melakukan itu, Ustaz. tapi karena itu berdasarkan hobi karena nggak ngerti ya, yeah. Iya. anak yeah. agamanya belum belum benar. Hmm. Dan begitu hijrah kepada agama yang hak ini, yeah. anak masih seperti itu, tetapi ada yang ada yang kurang anak ini apa masih ada yang ngeganjal gitu yeah. ya iya. anak baru pahami manfaat keikhlasan itu besar yeah. sekali gitu ya yeah. dan anak tidak ingin nah. gini amalan anak sekarang tidak ada bedanya dengan amalan yang dulu yeah. nah hmm. ini Ustadz pertanyaan bagaimana cara membedakan amalan anak dari yang uh, dengan yang sekarang terkait hmm. dengan keikhlasan ini Ustadz yeah. Iya. uh, ah, uh, udah itu aja yeah. jazakallah khair oh, iya, waalaikumsalam Ya pertama saya ucapkan Alhamdulillah semoga bisa istiqomah di atas petunjuk Allah di atas al-Islam dan insya Allah um, al-Islam ke maqabalahu Islam akan menghapus semua yang sebelumnya dan kebaikan-kebaikan tetap akan orang yang dulunya baik ketika sebelum Islam maka dia akan menjadi baik ketika dia Islam lalu bagaimana uh, amalan yang untuk membedakan amal yang dulu tidak ikhlas dan ikhlas ya kalau kita melakukan perkara yang tadinya belum kita tahu ilmunya, semoga Allah memaafkan atas kesalahan-kesalahan itu. Dan kalau dia sadar bahwa tidak mengetahui, tidak mengetahui ilmu, maka punya kewajiban untuk tolabun ilm. Kita senantiasa, meskipun waktu kita kita berikan semua untuk ilmu, tidak akan pernah cukup sampai kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu senantiasa untuk menambah ilmu dan menambah ilmu karena besarnya keutamaan ilmu sebagaimana Nabi bersabda fadlul alim ala al-abid kafadli sairil uh, eh, kafadlil qamar ala sairil kawakib itu keutamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu bagaikan keutamaan bulan dengan cahaya bintang. Artinya tidak bisa dibandingkan. Demikian. Nah, masih di lain telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Ustaz. Ya, Bu. Um, saya ini mungkin termasuk orang yang paling merugi. Ya, ya. Uh, <laughs> yeah. karena memang uh, kehilangan waktu itu merugi. Saya itu ingin sekali uh, keluarga atau ayahnya anak-anak itu bisa paling tidak dalam waktu 24 jam itu duduk di majelis taim satu setengah jam pada Isa. Yeah. Hmm. yeah. Tapi sampai sekarang belum yeah. bisa karena masih uh, sibuk yeah. dengan pekerjaan. Yeah. Ya anak sendiri juga mungkin uh, belum sempat masih dengar kaset, dengar yeah. radio roja yeah. gitu yeah. Yeah. Iya. untuk hmm. duduk di talim itu sekarang mulai jarang apalagi dengan ada mengurus keluarga iya. hmm. atau meninggalkan anak-anak masih hmm. uh, ke yang kedua Ustaz, anak punya anak perempuan sekolah di Akademi Kebidanan. Hmm. Cuma saya sedih uh, kenapa masih pakai celana sekolah hmm. sekolah kebidanan sekarang kan pakai celana ya Ustaz. Iya, hmm. Sedangkan kita udah tahu hadisnya kalau perempuan seperti hmm. laki-laki hmm. itu hmm. doanya tidak di eh, dikutuk malaikat ya tiga orang ya, hmm. ya, satu yang makan riba, hmm. pakai istri laki-laki, satu lagi yang um, wanita yang meninggalkan tempat tidur suaminya yeah, ya iya. Ustaz. Uh, apa nasihat pesat kira-kira karena setiap saya lihat anak perempuan saya itu ngebatin gitu ya Allah yeah. ini apa mau iya. belajar ini masuk ke otaknya karena yeah. belum belajar aja ya Allah udah murka mm. gitu loh Ustaz. Hmm, yeah. Kira-kira nasihat apa Ustaz yeah. buat iya. saya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pertama, perasaan kita akan selalu kurang perasaan kita untuk merugi di hadapan Allah senantiasa kita memiliki bainal khauf war raja ya jadi ya, min min i'tiqad ahli sunnah di antara akidah ahli sunnah adalah khauf war raja al khauf khawatir ar raja berharap ya khauf khawatir jangan-jangan amal perbuatan kita ini masih bercampur selalu khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah ar raja kita mengharap akan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa serta minta ampun atas semuanya itu. Jadi kalau kita hidup di antara khauf dan roja ini, maka inilah akidah ahli sunnah. Khawatir, Jangan merasa kita sudah baik, jangan merasa kita sudah sempurna, apalagi seperti itu. Jangan kita takjub, terkagum-kagum, terheran-heran dengan amal perbuatan kita. Kalau bisa kita senantiasa minta kepada Allah agar amal kita ini bebas dari semuanya itu. Kemudian yang kedua masalah tadi dengan keluarga, maka ingatlah uh, semua insya Allah bisa kita selesaikan kalau kita mau kembalikan perkara ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Banyaklah kita berdoa kepada Allah. Doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan uh, kita bermunajat kepada Allah ya dan kita saling mengingatkan tawasobil hak wa tawasobis sober dengan suami dengan anak ketahuilah bahwa uh, ayah pemimpin bagi keluarganya ibu juga pemimpin bagi anak dan harta ayahnya semuanya akan dimintai pertanggungan jawab Kemudian kalau nasihat sudah diberikan, doa sudah dilakukan, kita tawakal kepada Allah. Semoga Allah ketahuilah bahwa doa yang yang sungguh-sungguh yang terpenuhi syarat-syarat istijabahnya doa maka insya Allah doa akan dikabulkan oleh Allah dan kita tetap bersabar dengan keadaan itu dan beritahu kepada uh, suami dan semua kita para suami bahwa eh, ad-dayyus yaitu yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi la yughru ala ahlih orang yang tidak memiliki cemburuan pada keluarganya ketika dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah, hatinya tidak pernah bergetar, hatinya tidak pernah merasa bahwa itu merupakan tanggung jawab. Waliyadzubillah. Allah Allah Nah, masih di lain telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan dari mana Pak? Kini Ustaz. Hmm, silakan. Saya sudah meninggalkan pekerjaan yang ada kandungan ribanya Ustaz ya. Iya. semata Mata-mata karena Allah. Iya. Terus setelah itu anak saya pun juga saya apa saya pindahkan ke pondok hmm. di Ustadz Abu Tadar hmm. di Tasikmalaya semata-mata juga karena Allah hmm. padahal dari SMP negeri Ustadz yeah. Iya. Ya, eh, uh, itu pun juga uh, <clears throat> turun satu kelas lagi Ustadz yeah. nah itu <clears throat> dengan rasa gimana Ustad ya uh, saya bersyukur Alhamdulillah yeah. Iya. uh, terus apa saya berbangga ya artinya maaf bukan saya menyombongkan diri ya. saja hmm. saya saya dengan bangga hmm. menceritakan ke saudara saya ke yeah. tetangga atau ke teman gitu ya yeah, yeah. Uh, dengan kesalehan anak saya yeah. terus maaf saja ya, saya agak yeah. agak tertata karena yeah, yeah, yeah, yeah. saya takut sama Allah Pak. Yeah, semoga Allah memberikan iya. pertolongan yeah. ya ya Pak ya. Setelah itu Iya Pak saya hanya minta nasihat Ustaz. Iya. Kalau saya membanggakan anak saya. Iya. uh, rajin sekali Ustaz mereka beribadah Ustaz. Iya, Berjamaah enggak pernah putus Ustaz. Iya, iya. Setelah itu saya mau nanya Ustaz, apakah saya menceritakan ke saudara saya, iya. ke teman-teman atau ke majelis taklim, iya. ke tetangga iya. atas atas uh, untuk sementara ini insya Allah saya berhasil mendidik anak saya Mm, mm, ya. yeah. Iya. Apakah dengan sikap saya itu saya termasuk ria gitu Ustaz. Iya, Saya mohon iya. nasihatnya Ustaz. Iya. Makasih ya. Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya ah, ya mudah-mudahan iya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan dan bapak dengan apa yang menjadi pilihan bapak iya. keluar yeah. dari pekerjaan yeah. dan Allah akan membantu, akan menolong orang-orang yang menjaga Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jaga menjaga urusan dunia dan juga menjaga urusan akhirat. Allah berfirman, uh, eh, intan yang suruh kamu sabit agamakum. Kalau kamu mendorong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. mendorong agama Allah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Maka Allah akan memberikan pertolongan pada kita, Bapak sekalian. Di antara pertolongan yang yang pertama kita dapatkan adalah mendapatkan ketenangan. Dan kita jangan sampai suudan kepada Allah setelah dalam perjalanan kemudian mendapatkan ujian dan ujian semua akan kita hadapi itu dan semoga Allah memberikan istiqomah. Kemudian dengan pertanyaan Bapak, apakah termasuk itu e, menyombongkan diri atau ria? Kembali kepada niat kita, ya. Boleh kita menunjukkan amal perbuatan kepada orang lain dengan syarat apa? Dengan syarat ingin memberikan contoh agar orang lain itu mencontoh. Semoga Bapak termasuk yang di dalam tadi. Karena ya, sebagaimana Bapak ceritakan, banyak saudara bisa berubah. Alhamdulillah. Disebutkan oleh Ibu Rajab Al-Hambali. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan wudhu. Beliau mempercontohkan wudhu di depan orang, di depan para sahabat. Untuk memberikan contoh bagaimana wudhu beliau. Jadi boleh menampakkan amal agar orang itu bisa mencontohnya. Itu asalkan niatnya itu. Tapi kalau niatnya adalah untuk memamerkan diri dan seterusnya, maka jangan sampai seperti itu karena khawatir terjatuh juga kepada ain yaitu uh, bisa apa namanya uh, rugi terhadap si anak tersebut. Tapi insya Allah apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan termasuk agar orang lain bisa mencontoh dan alhamdulillah sudah ada hasilnya. Alhamdulillah Allah nah, alam. Taip, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah banyak ya hmm. dari Pak Margono di Tambun Ustaz. Uh, ada orang yang uh, tidak sholat atau tidak menjalankan syarat Islam Ustaz. Hmm. Tapi dia berkata yang penting hatinya. Hmm. Uh, apakah uh, pernyataan ini uh, uh, bisa kita benarkan hmm. Ustaz? Mohon iya. penjelasannya. Yeah. Tentu saja perkataan ini perkataan yang salah besar dan salah total ya. Yeah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajasamukum walakin yanduru ila qulubikum rawahu muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk jasadmu, bentuk fisikmu, tapi Allah melihat pada hatimu. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian banyak orang yang menjadikan dalil ini dengan keliru bahwa yang penting hati. Meskipun saya tidak sholat, yang penting saya nggak pernah iri, nggak pernah dengki. Iya. Ini sudah menunjukkan bahwa hatinya bersih. Tidak demikian. Hmm. Dalam hadis yang lain juga Imam Muslim dari abu Hurairah, Inna Allah la duru ila suarikum wa la jasamikum, walakin duru ila kulubikum wa a'malikum. Iya. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk fisik kalian, apakah tampan atau tidak, tinggi hmm. atau pendek dan seterusnya. Tapi Allah akan melihat kepada hati dan amal, hati dan amal perbuatan. Maka di sini hati baik, amal baik. Justru hati hati merupakan cerminan apakah amal itu baik atau tidak. Kalau dia tidak beramal berarti hatinya rusak. Iya. Jangan mengatakan itu ya. hanya sekedar mengaku-ngaku hatinya baik. Hmm. Demikian. Nah. Ya. Tapi untuk selanjutnya dari uh, Pak Hilal di Cipinang, Ustadz, hmm. bagaimanakah seseorang yang selalu bermaksiat pada pagi dan siang harinya, kemudian menangis pada malam harinya karena takut pada azab Allah Taala. Apakah uh, doa dan uh, menangisnya ini uh, membuahkan uh, uh, dileburnya dosa-dosa oleh Allah Taala demikian? Ya. Kalau dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubatan nasuha, maka sudah pasti diterima tobatnya ya dengan terpenuh syarat tobat ikhlas kemudian dia itu uh, tidak ingin melakukan lagi meninggalkan dosa tersebut dan tidak ingin mengulang, maka kalau sudah terpenuhi syarat-syarat itu akan diterima ya namun kalau dia itu kalau apa namanya hanya sekedar main-main maka Allah Maha tahu dengan apa yang dikerjakan orang tersebut ya dan kalau dia misalkan terjatuh lagi terjatuh lagi karena uh, pengaruh yang sangat besar ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya ya tapi kalau dia main-main Allah Maha tahu nah itu nah kita angkat pertanyaan pertanyaan kembali di line telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam ya silakan Pak Eko uh, ini Ustaz Iya. uh, kalau orang setelah ikhlas dan mutabah, yeah. uh, iya. eh, tapi kemudian dia masih senantiasa diwaswasi oleh syaitan, yeah. bahwa kekurangan-kekurangan dari dia beramal itu uh, tidak sempurna, hmm. uh, kemudian dia merasa khawatir tidak di oleh Allah iya. itu uh, bagaimana saat solusinya yeah. dan yang kedua nih mohon itu saya uh, kepada saudara saya tadi yang dari wartel itu saudara kita itu iya. kalau bisa jangan sampai lupa Ustaz. Iya, iya. Baik, insyaallah. Nah, ya, setelah itu barangkali. Ya, insyaallah kita sudah catat ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, memang harus ada dalam diri kita kekhawatiran amal kita ini tidak diterima oleh Allah dan yeah. ini adalah al-khauf. Mm-hmm. Al-khauf. Namun harus ada ar-raja bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Maha Pemurah. Senantiasa kita kalau sudah ada perasaan khawatir tidak terima, maka kita akan hati-hati dan kehati-hatian kalau dia tidak diimbangi dengan al-khawuf dengan ah, ar-roja maka dia akan terjatuh sebagaimana pemahaman khawarij karena sikap ketakutannya ya kemudian dia sampai mengkafirkan orang lain ya iya. dan mereka tidak bisa tidak melakukan dosa-dosa sampai berbohong pun dia tidak melakukannya nanti ini yang ada kaitannya dengan uh, pertanyaan baik tadi ya kebohongan khawarij ini ya iya. dan bagaimana mengatasinya ya kita tetap takut amal kita tidak terima kemudian senantiasa kita istighfar kepada Allah melakukan eh, doa-doa uh, yang diajarkan Nabi seperti ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik kemudian uh, apa namanya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu itu doa-doa yang diajarkan kemudian di samping itu ya eh, ketahuilah bahwa orang yang uh, senantiasa uh, apa namanya khawatir terhadap dirinya untuk rugi ya karena dia merasa sakit ketika melakukan kesalahan, merasa senang ketika melakukan eh, kebaikan, ketahuilah dia orang-orang beriman. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu huwa mu'min." Hmm. Barang siapa yang perbuatan baiknya menyenangkan dia, ketika dia berbuat baik senang, ah, ketika itu dia khawatir gak ikhlas, dia menyakitkan. Kalau gak ikhlas, dia itu merasa sakit, merasa takut, merasa rugi. Yeah. Maka ketahuilah itu tanda-tanda keimanan yang sudah bersemayam hmm. di hati hmm. kita. Hmm. Allah alam. Baik. E, langsung mungkin membahas pertanyaan dari Pak Iwan oh, iya, tadi. masalah masalah, masalah bayat, ya. Bayat, iya. Oh, iya. Pertama ya ketahuilah mereka mereka itu adalah eh, kelompok-kelompok yang senantiasa uh, membawakan dalil-dalil umum ya kemudian dipakai dengan atau ditafsir dengan pemahaman sendiri sebagaimana Nabi bersabda mamata laisa fi unuqihi bai'ah famata maitatuhu maitatan jahiliyah iya, iya. barang siapa yang mati dan tidak berbaiat maka di lehernya tidak ada baiat maka dia matinya seperti bangkai jahiliyah itu yang dibawa kemana-mana kemudian ketahuilah yang namanya baiat itu harus dilakukan kepada penguasa yang memiliki kekuasaan wilayah memiliki kekuatan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim uh, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu fatwanya ya kepada penguasa yang memiliki kekuatan adapun al-ma'dum iya. yang nggak punya apa-apa <laughs> hanya mengaku sebagai iya, iya. gubernurnya iya. ini nggak hmm. nggak boleh itu iya, iya. itu iya. adalah bid'ah bai'atun bid'ah mungkaroh yang tidak boleh dilakukan ya kecuali kepada penguasa yang memiliki kekuasaan wilayah itu hmm, nah. dan dengan dengan ini banyak korban yang yang berjatuhan yeah, yeah. baik dari apa hartanya maupun uh, murkanya apa ya durhakanya anak kepada orang tua gara-gara yeah, itu mm. disupport agar kalian harus berjuang begini-begini itu orang tuamu tinggalkan sampai meninggal orang tuanya Masya menipu orang tuanya dan seterusnya mm. apakah begini Islam mengajarkan tidak ada yeah. padahal di masa Nabi seorang sahabat yang masuk Islam kemudian orang tuanya masih kafir Nabi masih menyuruh untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yeah. Iya. masih berbuat kepada kepada orang tua. Iya. Yang ini Islam, mau hmm. menegakkan Islam dan orang tuanya Islam bisa rusak hubungan gara-gara itu. Iya, dan ini sudah banyak korban di mana-mana hal itu dan sudah banyak orang yang alhamdulillah yang banyak kembali. Nah. Maka ketahuilah hanya dengan ilmu saudaraku semua insya Allah bisa diselesaikan. Kembalikan kepada ilmu yang nah. difahami oleh salafun soleh itu. Nah, ya. tapi Ustaz, eh, pertanyaan dari Pak Iwan tadi hmm. menutup perjumpaan kita pada ya. sore hari ini. Hmm. Mungkin ada eh, Eh, kesimpulan akhir untuk kesempatan sore hari ini. Iya, baiklah. Nah. Baiklah, uh, ikhwan fiddin, pendengar roja dimanapun Anda berada, kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini, pertama, kita tidak cukup ikhlas dalam beramal, tapi harus mutabah, yaitu mengikuti sunnah dan orang yang ikhlas digoda dengan mutabau sunnah dan yang orang yang ikuti sunnah digoda oleh iblis dengan dengan ikhlasnya iya. maka kita senantiasa agar kita oh, senantiasa memohon kepada Allah diselamatkan dari godaan iblis tersebut kemudian ya, yang yang kedua adalah eh, apa di dalam kita beramal ya hendaklah kita perhatikan sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih dalam Riyadhus Shalihin syarah beliau uh, perhatikan tiga hal. Pertama lillah, yang kedua billah, yang kedua fillah, yang ketiga billah. Dalam beramal itu hendaklah kita ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan syariat fillah dan yang ketiga billah bahwa semua ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Semoga apa ini kajian untuk ikhlas dan mutabaah sudah selesai. Kita masuk kepada bab berikutnya. Semoga yeah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita Amin. dan bisa bertemu dengan Allah dengan hati yang salim, qalbun salim. Nah. Demikian dari kesimpulan ini. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Taib ikhwatal Islam azani Allah iyakum demikian kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Dr. Ahmad Farid yang disampaikan oleh Ustadz Mahfud Hafizullah dan e, besar harapan kita semua apa yang beliau sampaikan tentunya bisa kita ambil faidah dan manfaatnya.